Baik, pada yang menanyakan Bismillah Untuk menghindarkan anak-anak dari nonton TV Apakah boleh dialihkan ke permainan catur? Nah, Allah musta'an Para ulama berfatwa dalam masalah catur. Catur itu ada nilai-nilai yang di situ curang. menunggu kelengahan, <clears throat> tipu muslihat <clears throat> dan tidak pernah yang namanya seorang main catur kalau langkahnya betul-betul sesuai dengan aturan ada yang menang, nggak mungkin. Nah, ya walau alam ya. Kadang-kadang kuda itu beloknya kan apa? Kuda itu letter L ya. Kan gitu ya. Itu kadang-kadang dibelokkan kok bisa di sini tadi kan gitu. Setelah kalah, lo kok bisa di sini? Itulah nunggu lengahnya. Curang kan dia. Orang mengatakan itu apa mengasah kecerdasan, kecerdasannya siapa gitu ya. Tidak. Penuh dengan kecurangan, penuh dengan kecurangan. Nah, bolehkah membuang kucing yang pernah dipelihara di pasar? Apa maksudnya? oh bolehkah membuang kucing yang dipelihara buangnya di pasar gitu ya kenapa harus di pasar ya <laughs> banyak makanan dan banyak makanan ah. soalnya kucingnya nakal berdosa kah? Nanti nakal kepada yang lain kan gitu ya. <laughs> Kalau nakal yang lain Baik, oh, iya, kalau nakal Allah alam dibuang seorang membuang dengan cara tidak menyiksa satu tempat. Nah, insya Allah tidak mengapa. bagaimana menyikap, menyikapi undangan walimatul urus yaitu surat undangan kayaknya begitu ya yang di dalamnya dicantumkan mukilan ayat Al-Qur'an kalamullah yang biasanya di apa ini sepelekan orang dan dibuang sembarangan. Nah, kalau emang betul-betul di situ ada tulisan kalamullah, di situ ada tulisan kalamullah, maka jangan disepelekan. Ima kalau memang mau dibuang dengan cara mungkin seorang menimbun ditimbun itu mungkin lebih apa lebih selamat insya Allah sebagian menyebutkan ya seandainya kekhawatiran dengan itu mungkin tidak punya tempat ya dibakar nah tapi mungkin ditimbun supaya tidak terjadi apa ihana tidak terjadi di situ sikap sikap seorang merendahkan dan meremehkan Nah, pertanyaan terkait dengan masalah seorang yang ingin terhindar dari hutang puasa. Dibolehkan apakah dibolehkan syariat bila seorang wanita minum obat anti haid? Allah alam tentang perkara itu satu tabiat yang Allah tabiatkan pada wanita untuk dihindari seperti itu. Untuk dihindari tidak harus memaksa. Nah, seorang mengkobok pada waktu yang lain tanpa harus memaksa dengan cara demikian. نعم Baik, apakah eh, suf, bedanya sufi dengan asyariyah? Baik, eh, sufi tasawuf yang tentunya sufi di masa silam beda dengan tokoh-tokoh sufi di masa sekarang. Adapun asyariyah itu dinisbahkan kepada abul Hasan al Asyari yang dimana beliau telah bertobat Adapun di antara akidahnya dalam perkara masalah asma wa sifat, masalah asma wa sifat. Baik, eh, itu beberapa yang bisa kita sampaikan dalam soal ini dan mudah-mudahan apa yang telah kita jabarkan di awal memberi manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan